lagu yang mengajari kita untuk senantiasa cinta Al-Quran Dan tentunya lagu ini pun sengaja kami sembahkan kepada para jamaah Baik bapak-bapak, ibu-ibu Karena cinta Al-Quran adalah penting dan ini adalah penggerak bagi kita semua Yaitu untuk bertanggung jawab untuk mengenalkan kita, anak-anak kita untuk lebih cinta Al-Quran Karena salah satu dari tiga propaganda orang Yahudi adalah menjauhkan anak-anak kita dari Al-Quran Dan untuk lagu terakhir yaitu lagu yang akan kami sembahkan, lagu yang berjudul Rasul Idolaku. Sallu Nabi Muhammad inilah lima lagu yang telah kami nyanyikan yang intinya adalah bagaimana caranya supaya kita cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulnya. Dan semoga kita yang hadir di sini diberikan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dan hidayahnya. Dan kemudian akhirnya kami pun pamit undur diri. Wabillahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itulah tadi persembahan dari santri tahfid tentang syair-syair nasid islami subhanallah dan informasi untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang mempunyai putra-putri silakan bisa menjadi santri di al 2. Kini telah dibuka pendaftaran atau penerimaan santri di al 2. Dan tersedia juga ada RA, juga ada MDA, Madrasah Dinia Awalia, Miftahul Huda. Silakan dari sekarang pendaftarannya sudah dibuka untuk menjadi santri di Al-Baja 2 ini. Dan bagi panitia mohon bisa diatur kembali karena jamaah ibu-ibu ini sudah memenuhi jalanan. Silakan bisa diatur kembali. Di belakang sekolah bisa di sana ditempatkan. Di sana juga ada layar lebar. Jadi jangan takut nggak kelihatan yang ada di panggung ini. Ada layar lebar. Dan mohon yang sebagian juga yang ada di belakang masjid kalau bisa bapak-bapaknya masih masuk di dalam masjid silakan masuk di dalam masjid karena jamaah wanita masih banyak sekali berada di luar sana. Mohon panitia untuk bisa mengatur dan diarahkan kembali untuk ibu-ibu bisa masuk ke sana ibu. Silakan yang masih ada di jalan bisa langsung masuk ke dalam. Ada di belakang masjid sudah sediakan dan di sana juga ada layar. Dan bagi ibu-ibu yang sisi-sisinya masih ada tempat kosong bisa berbagi tempat dengan yang lain. Karena masih ada saudara-saudara kita yang belum kebagian tempat. Silakan. Baik, acara akan kami lanjutkan, tapi sebelumnya tadi panitia sudah membagikan selebaran. Ya? Bagian selebaran kita sama-sama untuk membacakan uh, Maulid. Untuk itu jadi ibu-ibu juga, juga bapak-bapak juga ikut semua. Tadi sudah dibagikan selebarannya, tinggal kita lihat aja. Dan acara selanjutnya, marilah kita ikuti, yaitu pembacaan maulid yang akan disampaikan oleh ataupun dipimpin oleh Ustadz Topik Lumintang dan dilanjutkan. Maaf, Topik Sumintang, subhanallah. Tat apa tat? Dan dilanjutkan dengan renungan detik-detik wafatnya Rasulullah Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh eh, ustaz Syekh Abu Hanifah. Beliau adalah pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja II. Untuk itu kepada Ustaz Taufik Sumintang dan juga Ustaz Syekh Abu Hanifah kepadanya kami persilakan. Sama-sama kita pembacaan Maulid. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل علي وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل علي وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصاه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل علي وسلم رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب صلى الله عليه في ترتيب تركيب هذه القالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما من نذم مؤتلف متراقب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب صلى الله عليه ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالطموع السواكب والقوم بين آدم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب صلى الله عليه فما يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب صلى الله عليه وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو شكور لليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد رحلة الأطيار تشدو قال آدم به ينيله أعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب صلى الله عليه قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشره وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان والمهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فامتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا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 Adik-adik takbirnya bisa masuk ke kelas. Silakan langsung masuk ke kelas. Muhammad Iya, silakan. Ibu-ibu boleh maju. Ibu-ibu boleh maju. Adik-adiknya bisa masuk ke kelas. يا نبي سلام عليك يا رسول صلوات لبيك فلربي كل حمدي صلوا على النبي محمد جل أي يعصره العاد إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi rafa'a qadrana bihabibina sayyidina Muhammad Alhamdulillahilladzi ja'alana من خير أمة بحبيبك سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وكرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat para perindu, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan bersama pembimbing kita yang mengantarkan kita untuk semakin rindu kepada Allah dan Rasulnya yaitu guru kita semuanya Buya Yahya yang mudah-mudahan beliau senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa semuanya para sesepuh, para habaib, para ulama yang senantiasa membimbing umat-umat untuk menjadi perindu yang sesungguhnya yang mudah-mudahan semuanya para ulama, para habaib dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah kenikmatan yang tiada duanya. Kenikmatan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan kita di pagi hari ini diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul dalam satu tempat dan yakinilah karena perkumpulan inilah insya Allah Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada kita dan yakinilah perkumpulan inilah yang menjadikan Nabi Muhammad bergembira karena di perkumpulan ini telah disebut nama-nama Nabi Muhammad dan telah disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka tidak menyebut itu lidah kecuali lidah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semuanya kelak meninggal dalam keadaan seperti ini amin amin ya rabbal alamin alamin. Hadirat hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menemukan di saat tadi dibacakan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya di saat waktu mahallul qiyam yang dianjurkan di situ berdiri kami menemukan banyak orang-orang menitikkan air mata maka kami husnudzon, itulah air mata yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan air mata seperti itu adalah air mata yang sangat mahal hanya pecinta Rasulullah yang sesungguhnya yang bisa menitikkan air mata. Di saat disebut nama Nabi Muhammad. Di saat dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad. Hanya perindu-perindu yang sesungguhnya yang ia akan menitikkan air mata. Dan yakinilah siapapun yang menangis karena Nabi Muhammad hakikatnya adalah menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang menangis karena Allah maka yakinilah api neraka tidak akan menyentuhnya. Kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamah ila ainun bakat min khasyatillah. Semuanya mata kelak akan menangis di hari kiamat kecuali mata yang sering menangis di dunia untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka itu mata tidak akan sedih. Itu mata tidak akan menangis nanti di hari kiamat. Akan tetapi pertanyaannya para orang tua kami, berapa kali kita menangis untuk Rasulullah? Berapa kali kita menangis untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang mengandalkan acara gede seperti ini, sungguh sangat jauh urusan tangisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh ngajak hitung-hitungan para orang tua kami, tidak ada makhluk yang paling banyak menangis untuk umatnya kecuali Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang paling banyak menangis untuk umatnya. Beliau paling sering menangis untuk umatnya. Tidak ada seorang nabi yang lebih mulia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir setiap malam beliau menangis untuk umatnya. Sampai diceritakan orang tua kami. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sujud. Dan di saat sujud ditemukan kok lama sekali Nabi Muhammad sujud. Sehingga Siti Aisyah ada kekhawatiran di dalam hati beliau. Jangan-jangan Nabi Muhammad ini telah diambil nyawanya oleh Allah sehingga beliau sujudnya kok lama sekali. Sehingga saat itu pundaknya dipegang saat itu oleh Siti Aisyah dan saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terjaga dan di saat beliau terjaga diri sujudnya ternyata tempat sujud itu berlinangan air mata bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat beliau duduk di antara sujud pun beliau menangis menangis dan banyak cucuran. Air mata pun menetes ke bajunya. Sehingga saat itu setelah selesai sholat pun ditanya oleh Siti Aisyah. Kenapa engkau beribadah seperti itu ya Rasulullah? bukankah dosamu yang akan kau lakukan akan diampuni oleh Allah? Bahkan yang akan yang sudah kau lakukan pun diampuni oleh Allah. Dan ingat Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa. Beliau maksum dijaga oleh Allah. Itu semuanya sudah diampuni Ya Rasulullah, tapi kenapa engkau ibadah seperti ini? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakuro? Apakah salah jika aku menjadi seorang hamba yang bersyukur akan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan setelah itu pun ia beliau melanjutkan ke Tidak ada yang mengantarkan aku menangis setiap malam kecuali aku memintakan maaf untuk umatku. Siapa yang dimintakan maaf, Ibu? Umatnya. Siapa umatnya? Anda semuanya. Siapa bapak yang dimintakan maaf oleh oleh Nabi Muhammad kepada Allah? Umatnya. Dan siapa umatnya Nabi Muhammad? Anda semuanya. Jadi oh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hampir setiap malam beliau menangis, beliau menangis untuk umatnya. Bahkan suatu ketika pun diceritakan Nabi Muhammad tiba-tiba keluar dari rumahnya sambil berkata, wasauko ila ikhwani, wasauko ila ikhwani, wasauko ila ikhwani. Aku rindu kepada teman-temanku, aku rindu kepada teman-temanku, aku rindu kepada teman-temanku. Sehingga para sahabat pun berkata, alasna bi ikhwanikum ya Rasulullah. Apakah kami ini bukan teman-temanmu, saudaramu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, antum ashabi, kamu sahabat-sahabatku. Lalu temanmu dan saudaramu siapa ya Rasulullah? Bakal datang satu masa. Orang yang beriman kepadaku dan mencintai aku, tapi ia tidak pernah melihat aku. Maka aku rindu dengan mereka semuanya. Siapa orang tua kami? Ibu iman kepada Nabi Muhammad tidak? Anda dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Anda beriman gak dengan Nabi Muhammad? Anda dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa kalau kita boleh ngajak hitung-hitungan emangnya kita siapa dirindukan oleh Rasulullah SAW. Coba beliau rindu, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Mereka adalah yang beriman, yang tidak pernah melihat aku, tapi keimanannya yang sesungguhnya. Maka itulah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu saja, orang tua kami kalau urusan menangis banyak sedih Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak banyak ketawa, lebih banyak beliau menangis. Sehingga diceritakan ternyata Nabi Muhammad itu banyak menangis daripada banyak ketawa para orang tua kami. Dan itulah Nabi Muhammad dan menangisnya Nabi Muhammad itu pun karena umatnya. Asal tahu saja Bapak Ibu banyak ujian cobaan yang dirasa oleh Nabi Muhammad. Itu semuanya dilakukan karena untuk umatnya. Tidak ada seorang nabi yang sering lapar seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau sering tiga hari nggak makan, Bapak Ibu. Sehingga sampai suatu ketika diceritakan ke orang tua kami. Siti Fatimah tu Zahra menumbuk gandum, membuatkan makanan untuk ayah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketahuilah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangannya itu Bapak Ibu kasar karena sering menumbuk gandum dan lebih halus orang-orang yang di sini barangkali tangannya Putri Nabi Muhammad ternyata tangannya kasar, sering menumbuk gandum. Dan saat itu diceritakan Nabi Muhammad pun menumbuk, eh, Siti, Siti Fatimah Zahra pun saat itu menumbuk gandum. Untuk saat itu membuat makanan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di saat makanan itu dihidangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata saat itu Nabi Muhammad berkata Fatimah Fatimah Fatimah makanan ini adalah makanan yang pertama masuk ke perut abahmu selama tiga hari Fatimah belum makan Fatimah tidak ada nabi yang sering lapar kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada seorang nabi yang senantiasa mengedepankan kesederhanaan kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baju beliau adalah baju yang sederhana dan asal tahu saja Bapak Ibu, Nabi Muhammad rela tidur beralaskan pelepah kurma yang kasar hanya untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada pemimpin seperti pemimpin Nabi Muhammad. Tidak ada satu nabi seperti Nabi Muhammad yang rela tidur di atas pelepah kurma yang kasar sehingga di pinggang beliau akan seakan akan membekas bekas pelepah kurma tersebut. Inilah Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Susah semuanya adalah untuk kita semuanya para orang tua kami dan sungguh tidak pantas dan tidak layak jika umat yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad ternyata tidak pernah menitikkan air mata untuk Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam bahkan orang tua kami detik-detik meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang menjadi beban berat untuk meninggalkan dunia ini tiada lain kecuali umatnya yaitu kita semuanya orang tua kami sehingga diceritakan Bapak Ibu di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah dan beliau saat berwasiat wahai para sahabatku aku mewasiatkan kepadamu Al-Qur'an dan sunnahku dan siapapun yang berpegang kepada sunnahku maka ia adalah mencintaiku. Dan siapapun yang mencintaiku maka nanti akan satu atap surga denganku. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau menyampaikan khutbah yang singkat seperti itu orang tua kami, tiba-tiba Nabi Muhammad itu menatap dengan tatapan yang sesungguhnya kepada para sahabat sehingga saat itu pun Sayyidina Abu Bakar pun ditatap matanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saat itu orang tua kami Sayyidina Abu Bakar pun membalas dengan tatapan air mata yang berlinang-linang. Kenapa? Nabi Muhammad telah merasakan Sayyidina Abu Bakar telah merasakan ini seakan-akan tatapan terakhir Nabi Muhammad menatap aku sehingga saat itu pun dibalas oleh Sayyidina Abu Bakar dengan dengan tatapan air mata yang berlinang. Dan saat itu pun Nabi Muhammad pun menengok kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar pun saat itu ditatap dengan mata indah beliau Nabi Muhammad. Dan saat itu Sayyidina Umar pun menghela nafas yang tinggi. Menghela nafas yang panjang sambil menahan tangisan beliau. Dan Sayyidina, Sayyidina Umar pun merasakan ini Nabi Muhammad adalah saat itu adalah detik-detik terakhir ini. Sehingga saat itu para orang tua kami pun saat itu Rasulullah pun menengok kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman hanya menundukkan kembala, ke kepala sambil menitikkan air mata. Dan saat itu pun kepada Sayyidina Ali pun saat itu sama. Nabi Muhammad pun menengok dan Sayyidina Ali pun membalas dengan tundukan kepala. Dan saat itu pun saat itu Sayyidina Ali pun menangis. Para sahabat sudah terasa kalau Nabi Muhammad dengan tausiahnya tadi, dengan khutbahnya tadi, seakan-akan Nabi Muhammad ini akan berpisah dengan kita. Lah setelah beliau khutbah selesai orang tua kami, beliau menuju rumah beliau dan saat itu orang tua kami sakit, beliau pun semakin parah, sakit beliau pun semakin parah hingga saat itu Siti Fatimah tu Zahra pun menemani beliau, Siti Aisyah pun menemani beliau orang tua kami, para sahabat pun menemani beliau karena sakitnya Nabi Muhammad semakin hari semakin parah. Hingga saat itu diketoklah pintu rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketok pintu rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum dijawab oleh orang yang di dalam. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya tersebut. Kata Fatimah Zahra, mohon maaf, ada perlu apa engkau? Aku ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh Siti Fatimah Zahra, mohon maaf, Abah sekarang lagi demam Abah sekarang lagi panas, panas dan panasnya sungguh sangat dahsyat. Jadi Abah masih belum bisa nemonin tamu, mangga datang pada waktu yang lain. Seketika itu ditutup oleh Fatimah Zahra dan saat itu Rasulullah terdengar suara Fatimah Zahra menyambut tamu dan saat itu Nabi Muhammad berkata, "Duhai putriku, siapa tadi itu tamu? Saya nggak kenal Abah. Kayaknya saya baru pertama kali melihat dia, Abah." Ketahuilah anakku, tamu tadi itu adalah yang memutus kenikmatan yakni malaikat maut. Tamu tadi adalah malaikat maut, wahai putriku. Sehingga saat itu Siti Aisyah pun saat itu menunduk, menahan tangisan beliau, pengen dikeraskan tangisan beliau, akan tapi beliau tidak mampu sehingga beliau menunduk. Ini menunjukkan bahwa bahwasanya Nabi Muhammad sudah menjelang detik-detik meninggalnya beliau. Sehingga saat itu para orang tua kami pun malaikat mencabut nyawa datang dengan malaikat Jibril saat itu. Datang dengan malaikat Jibril pun menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat itu pun Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala wahai Jibril? Maka saat pun Jibril berkata, "Ya Rasulullah, ketahuilah pintu langit terbuka untuk menyambut nyawamu ya Rasulullah, untuk menyambut rohmu ya Rasulullah dan tidak ada pintu surga kecuali semuanya dibuka lebar untuk menunggu kedatanganmu ya Rasulullah." Akan tetapi para orang tua kami Nabi Muhammad di saat mendengarkan kalimat ini ternyata Nabi Muhammad gak gembira saat itu Bapak Ibu. Ternyata saat itu Nabi Muhammad masih sedih Bahkan saat itu Nabi Muhammad berkata, Jibril, Jibril yang aku maksud bukan itu yang Jibril. Yang aku maksud itu adalah Jibril bagaimana umatku Jibril. Umatku bagaimana Jibril, umatku bagaimana. Laki-laki yang diperhatikan adalah kita, orang tua kami. Umat saya bagaimana, umat saya bagaimana, umat saya bagaimana. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat itu orang tua kami, saat itu pun Nabi Malaikat Jibril pun berkata, ketahuilah aku pernah mendengar Allah berfirman bahwasanya Semuanya surga diharamkan bagi sesiapapun kecuali umatmu akan masuk surga. Kecuali umatmu akan masuk surga, tidak ada surga saat itu. Dibuka untuk siapapun kecuali saat itu umatmu akan masuk surga wahai Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril ini orang tua kami. Sehingga saat itu pun malaikat Jibril pun saat itu mendekat kepada Rasulullah dan malaikat maut pun mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga saat itu pun proses pencabutan nyawa Nabi Muhammad pun mulai saat itu akan dimulai sehingga di situ orang tua kami sungguh peluh yang namanya keringat Nabi Muhammad ini bercucuran dari tubuh beliau karena sungguh saat itu Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat sehingga saat itu dicabutlah nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelan-pelan para orang tua kami di saat dicabut saat itu nyawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba Nabi Muhammad berkata duhai Jibril alangkah sakitnya yang namanya maut ini wahai Jibril alangkah sakitnya yang namanya maut ini wahai Jibril sehingga saat itu pun Jibril pun tidak mau menoleh kepada Nabi Muhammad hanya Jibril saat itu membuang muka saat itu enggak mau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga saat itu pun Nabi Muhammad berkata ya Jibril alangkah cicikkah kah mukaku sehingga engkau enggak mau melihat aku wahai Jibril? Dan satu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang sanggup melihat kekasih Allah dicabut nyawanya?" Malaikat Jibril faham cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga detik-detik meninggalnya beliau, Malaikat Jibril nggak mau menoleh kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena benci tapi hati yang cinta kepada Rasulullah. Sehingga saat orang tua kami benar dicabut saat itu terus pelan-pelan sehingga orang tua kami tubuh beliau Nabi Muhammad mulai mendingin saat itu. Bahkan kaki beliau pun sudah tidak bisa bergerak bergerak lagi orang tua kami. Tangan beliau pun nggak bisa bergerak bahkan dada beliau pun tidak bisa bergerak dan saat itu hanya berkata alangkah sakitnya wahai Jibril alangkah sakitnya wahai Jibril ini sakaratul maut dan tiba-tiba Nabi Muhammad berkata hei Jibril jadikan semuanya sakit sakaratul maut umatku Jibril bebankan kepadaku Jibril dan jangan kau bebankan kepada umatku. Laki-laki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rela berkorban untuk kita hingga beliau menanggung sakit sakaratul maut umatnya. Sehingga saat itu benar terkabul Muhammad, terkabul Muhammad, terkabul Muhammad. Hingga saat itu pun dikabulkan Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat sakit. Karena merasakan pencabutan nyawa umatnya. Ketahuilah Bapak Ibu, pencabutan nyawa jenengan semuanya sudah ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan nanti merasakan sakit sakaratul maut itu ternyata sudah dikurangi, sudah diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga saat itu seterusnya Bapak Ibu, proses pencabutan nyawa Nabi Muhammad pun dimulai dan saat itu barang tua kami, saat itu Nabi Muhammad seakan-akan mengisarakan berkata sesuatu dan Nabi Muhammad pun gak bisa ngomong saat barang tua kami kecuali saat itu Sayyidina Ali pun mendekatkan ke telinga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saat itu Nabi Muhammad berkata, Aku berwasiat perihalah solat, jagalah solat, jagalah solat, jagalah solat kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu pun beliau mengatakan pula, tolong jagalah orang-orang yang lemah, perhatikan orang-orang yang lemah, perhatikan orang-orang yang lemah. Nabi Muhammad hanya mengisyaratkan dengan mulut beliau tidak bisa mengatakan suara yang lantang karena pencabutan nyawa Nabi Muhammad pun saat itu dalam proses pencabutan orang tua kami. Wasiat Nabi Muhammad tentang urusan solat dan perhatikan orang-orang yang lemah. Bahkan saat pun detik-detik akan selesai pencabutan nyawa Nabi Muhammad pun Nabi Muhammad pun masih saat itu ingin mengucapkan sesuatu orang tua kami sehingga Imam Ali pun saat itu mendekat ternyata yang terucap terakhir dari mulut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun ternyata masih bertanya ummati ummati ummati umatku umatku umatku yakni kita Hingga saat itu selesailah pencabutan nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering lapar untuk kita telah kembali kepada Allah. Orang yang sering menangis untuk kita telah kembali kepada Allah. Orang yang pernah dilemparin kotoran dan diludahin orang dan itu pun saat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang tua kami bukan hanya sampai di situ. Apakah selesai setelah pencabutan nyawa Nabi Muhammad? Tidak. Diriwayatkan setiap malam Jumat ataukah setiap hari Jumat Nabi Muhammad saat itu menangis untuk umatnya jika ditemukan amal dari umatnya tidak benar. Amal itu akan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala malam Jumat ataukah hari Jumat. Sebelum disodarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami ternyata saat itu ditengok oleh Nabi Muhammad dan di saat Nabi Muhammad menemukan itu umatnya kok banyak amal kebaikannya, maka Nabi Muhammad langsung memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika jikalau ditengok itu umat banyak melakukan dosa, maka itu Nabi Muhammad pun memintakan ampun dan memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam Jumat atau hari Jumat Bapak Ibu setelah meninggal beliau. Bukan hanya sampai di situ orang tua kami. Orang yang paling sibuk di padang mahsyar siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diceritakan Bapak Ibu, mohon maaf ini agak panjang orang tua kami. Intinya nanti di guru kami nanti. Di saat beliau di padang masyar dan ketahuilah orang tua kami, tidak ada orang yang dibangkitkan dari umat-umat terdahulu hingga umat sekarang kecuali yang dibangkitkan pertama kali adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburan beliau. Di saat beliau dibangkitkan dari kuburan beliau, orang tua kami tiba-tiba diceritakan, Bapak Ibu, itu Nabi Muhammad mengusap jidaknya karena berkas debu dari kuburan beliau. Dan saat itu beliau mengusap jenggotnya karena bekas debu dari kuburan beliau. Dan saat itu beliau menoleh ke kanan kiri ternyata tidak ada bangunan sama sekali saat itu orang tua kami. Hingga saat itu Nabi Muhammad pun menitikkan air mata. Wahai kekasihku Jibril, gembirakan aku bahagiakan aku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba satu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, banyak malaikat telah membawa bendera kemuliaanmu ya Rasulullah. Apakah kamu enggak bergembira ya Rasulullah? Bahkan ada malaikat membawa mahkota keindahan kemuliaan dari surga itu milikmu ya Rasulullah. Dan juga ada malaikat pun aku membawa serak, aku membawa baju ya Rasulullah dari surga. Maka ini untukmu ya Rasulullah." Tiba-tiba pun Nabi Muhammad berkata, "Bukan itu maksudku wahai Jibril. Gembirakan aku dengan yang lainnya Jibril. Maknanya apa? Mana umatku Jibril? Umatku mana Jibril? Lihat di padang masyar yang dicari kita orang tua. Umatku mana wahai Jibril? Umatku mana wahai Jibril? Sehingga saat itu orang tua kami, umatmu nanti akan nyampe ya Rasulullah. Umatmu masih berjalan karena umatmu umat akhir zaman ya Rasulullah. Maka umatmu berada di paling belakang ya Rasulullah. Sehingga makna paling belakang itu menjadikan Rasulullah pun saat itu sedih. Beliau nangis lagi. Umatku berada paling belakang. Iya ya Rasulullah. Dan umatmu jalannya lambat sekali ya Rasulullah pun itu menjadikan Nabi Muhammad menangis. Sehingga saat itu terdengarlah suara malaikat Jibril menyeru kepada umat saat itu sejagat sebanyak orang saat itu diseru. Semuanya menghadap kepada Allah, semuanya berkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menghadap dan berkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya para para umat saat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat itu pun Allah berkata saat itu, saat inilah aku akan menuntut jiwa-jiwa yang lalai dan aku akan memberikan pahala kepada jiwa-jiwa yang patuh nurut taat kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala sehingga saat itu pun Allah pun berkata kepada malaikat Jibril wahai Jibril tampakkan umat Muhammad di hadapanku Tayangkan saat ini umat Muhammad di hadapanku. Diajak hitung-hitungan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril pun saat itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad pun sambil menangis, "Ya Rasulullah, saat inilah ya Rasulullah kirilan umatmu akan ditimbang amalnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala." Sehingga Rasulullah pun saat itu semakin ketakutan sedih orang tua kami hingga saat itu pun disampaikan kepada umatnya dan saat itu pun saat itu umatnya pada saat itu berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di saat itu berkumpul di hadapan Allah itu saat itu Nabi Muhammad sangat cemas, sangat cemas orang tua kami sangat cemas bahkan sampai diceritakan Nabi Muhammad pun meminta berkali-kali sujud untuk diberi izin memberikan syafaat kepada kepada umatnya. Siapakah yang sujud itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa roksak saltu tu'ta isfa'ku syafa. Muhammad angkat kepalamu Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala. Saltu tu'ta mintalah akan diberi Muhammad. Isfa'tu syafa' Syafaat, berikanlah syafaat saat itu Muhammad kepada umatmu Muhammad. Maka saat itu orang tua kami yang capek dan sibuk ternyata di yaumul maksar itu adalah yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semuanya para nabi saat itu berkata sungguh tidak pernah aku temukan nabi yang paling sibuk untuk menjaga umatnya, untuk memelihara umatnya kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga nanti pun di Yamul Masar pun Nabi Muhammad masih membimbing kita. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semuanya kelak kelompok dalam satu bendera dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali agak lama. Intinya nanti adalah di guru kami dan juga ada nanti beliau seorang motivator yang memberikan barangkali motivator kepada kami tentang kepada kita semuanya tentang motivator keibadaan atau apapun maka insya Allah akan disampaikan oleh juga guru kami, pembimbing kami yaitu Bang Hak dan pada intinya nanti adalah di guru kami Buya Yahya.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 Bagaimana begitu cintanya Rasulullah terhadap kita selaku umatnya. Begitu rindunya beliau terhadap kita. Lalu sebaliknya, apakah kita cinta dan rindu terhadap Rasulullah? Mudah-mudahan kehadiran kita di sini adalah rasa bentuk cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita akan dikumpulkan kembali bersama Rasulullah di surganya nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, tadi adalah perjalanan ketika Rasulullah wafat sampai di padang maksar tentunya masih tetap memberikan syafaat kepada kita semua. Dan beliau juga tatkala muda, beliau adalah sebagai tolodan. Beliau juga sebagai pengusaha yang sukses, pengusaha yang jujur. Lalu bagaimana kita bertindak sehari-hari? Apakah ikut menteladani beliau? Kita akan belajar bareng bersama narasumber kita yang satu ini Bapak Haji Abdul Qadir atau biasa dipanggil atau disingkat jadi Bang Hak. Beliau adalah narasumber radioku, di inspirasiku dan juga narasumber di benang merah yaitu ekonomi syariah. Beliau adalah e, narasumber ataupun motivator Quantum Life. Untuk Itu kita panggil saja. Inilah Bang Hak. Kepadanya kami persilakan. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah wasyukru lillah والصلاة والسلام على رسول الله الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور الحمد لله على كل نعمات إن الله يقول في كتابه الكريم كنتم خير أمات أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال في الآيات الأخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama berdoa. Semoga para pecinta dan perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap tindakan dan urusan. Dibukakan segala kemudahannya, dilapangkan rizkinya, dipanjangan usianya dalam keadaan sehat dan meningkat iman dan takwanya. Kemudian sama-sama kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya para ulama yang senantiasa memegang teguh sunnah Rasulullah wabil khusus kepada guru kita Buya Yahya semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau dipanjangkan usianya dalam ketaatan Amma ba'd. Bapak Ibu izinkan saya berdiri ya. Saya tidak biasa duduk kalau ngomong. Disangkanya di pengantenan. Bismillah. Jadi saya diharap Arab mohon untuk memahami. Tidak ada kata yang bisa menerjemahkan bagaimana indahnya kelakuan Rasulullah. Akan habis tulisan untuk menerjemahkan bagaimana indahnya akhlak beliau. Tetapi bagi pecinta dan perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukuplah hanya meneteskan air mata bukti kecintaan kepadanya. Kita telah banyak belajar dari sejarah bahwa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat mencintai kita. Tetapi pertanyaannya terbalik. Lalu bagaimana kita yang dicintai mencintai beliau? Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri rasulmu suri tauladan dan contoh. Sepanjang perjalanan hidupnya adalah contoh bagi kita dan tidak mungkin kita kekurangan mengambil contoh darinya, enggak mungkin. Tidak ada satupun tindakan yang tidak mungkin kita bisa ambil dari beliau kecuali semua tindakan itu baik darinya. Sepanjang perjalanan Rasulullah SAW bahkan bahkan beliau sebelum menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi Rasulullah SAW di usianya yang ke-24 tahun. Waktu itu Abu Talib pamannya berfikir karena beliau sudah sudah masuk usia 24 tahun dan sekiranya memang layak untuk menikah, berfikirlah Abu Talib pamannya sekiranya beliau mendapatkan pekerjaan yang tetap sehingga nanti bisa menghidupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Maka datanglah Abu Talib kepada Khadijah, seorang saudagar kaya, bangsawan. Siapa yang tidak mengenal beliau? Semua bangsawan pria pada waktu itu, semua hartawan berencana melamar Khadijah tetapi Khadijah sudah memutuskan untuk tidak menikah lagi. Abu Talib datang. Menyampaikan niatnya sekiranya Khadijah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada Muhammad bin Abdullah. Waktu itu belum menjadi Nabi dan Rasul, usia 24 tahun. Memberi kesempatan kepada Muhammad bin Abdullah untuk diberi kepercayaan berdagang. Maka dipanggillah. Kemudian dalam hitung-hitungan, nah di sini hitung-hitungan usaha, Sayyidah Khadijah berjanji kepada Muhammad bin Abdullah, wahai pemuda yang baik, aku tahu engkau al-amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan namanya Muhammad pada waktu itu hampir tidak dikenal. Yang dikenal justru Al Amin. Jadi kalau disebut Muhammad Muhammad Al-Amin? Ayo. Anam. Ah, Jadi kak Muhammad Muhammad Al-Amin? Ya katanya gitu. Jadi disebutnya pada waktu itu kebanyakan orang mengenal Al-Amin. Ya pemuda, Muhammad Al-Amin, aku mengenal dari berbagai macam cerita tentangmu. Aku percaya kepadamu, aku amanahkan semua daganganku ini kepadamu, lalu silakan kau berdagang sebagaimana yang lain pun demikian. Karena Sayyidah Khadijah itu punya banyak sekali rombongan-rombongan, kafilah-kafilah ketika hendak berdagang. Banyak sekali. Dan salah satunya adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berbeda dengan yang lain, Sayyidah Khadijah berbisik kepada pembantu wanitanya, Maisarah namanya. rah, rah, sini rah, Maisarah, ada yang namanya Maisarah kan? Roh, sini roh. Sepanjang perjalananmu, tolong kamu perhatikan beliau. Lalu kata Maisarah, yang lain bagaimana? Aku nggak pedulikan yang lain. Kamu perhatikan dia saja. Berarti sepanjang perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang, Maisarah memperhatikan betul apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau tidak biasa melakukan yang biasa dilakukan. Saya ulangi lagi kalimat saya. Beliau tidak biasa melakukan yang biasa dilakukan. Orang-orang pada waktu itu suka sekali berpamer Beliau tidak. Orang suka sekali berjudi. Beliau tidak. Orang suka sekali berzina. Beliau tidak. Orang suka sekali berbuat maksiat. Beliau tidak. Jadi tidak biasa melakukan yang sudah biasa. Kalau kita biasa melakukan yang biasa. Sepanjang perjalanan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ke negeri Syam dicatat semuanya oleh Maisarah. Ketika dia beristirahat apa yang dilakukan? Yang lain pada minum rame-rame kumpul-kumpul, beliau menyendiri. Bahkan sampai ketika datang ke kota Syam, ke ibu kota Syam pada waktu itu, berhentilah beliau dan menyendiri, lalu duduklah beliau di sebuah pohon yang besar, di bawah pohon yang besar. Maisar hanya memperhatikan, lalu kemudian karena melihat Rasulullah diam, tenang di situ, maka Maisarah meninggalkan Rasulullah. Hendak ke kota, menemui teman-teman dan kenalannya. Disitulah Maisara bertemu dengan seorang pendeta namanya Mastura. Seorang pendeta Nasrani Mastura namanya. Dia bertanya kepada Mesara, "Hei Mesara," karena memang sebetulnya sudah kenal itu, nggak tahu kenal di mana dia. "Hei Mesara, siapa dia yang duduk di bawah pohon itu?" Mesara mengatakan sesungguhnya dia dari Bani Hashim. Berasal dari kota Mekah. Lalu kata Mastura, sang pendeta mengatakan sesungguhnya tidak ada satupun orang yang bisa duduk di bawah pohon itu kecuali dia khataman nabiyyin. Maisarah bingung maksudnya apa? Ya, dia nggak ngerti. Tetapi kalimat itu pun dicatat oleh beliau. Lalu sang pendeta Mastura datang mendekat kepada Rasulullah duduk bersama-sama. Wahai pemuda, siapakah namamu? Muhammad bin Abdullah Sesungguhnya sesuai dengan apa yang aku pelajari dari kitab-kitab Taurat dan Injil. Telah datang kepadaku bukti-bukti. Sesungguhnya akan datang seorang Rasul. Dan tidak ada seorang pun yang bisa duduk di pohon ini kecuali dia khataman Nabiin Nabiil Umi. Sudikah kiranya aku diperkenankan melihat tanda-tanda kenabianmu. Maka Rasulullah Meminta, karena diminta. Di antara belikatnya, beliau ingin melihat. Maka nampaklah tanda kenabian. Pada saat itulah kemudian Mastura bersyahadat kepada Rasulullah. Walaupun belum jadi nabi itu ya. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anta Muhammad Rasulullah khataman nabiyyin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cerita itu dicatat semuanya oleh Maisarah. Hingga ketika Rasulullah berdagang pun diperhatikan baik-baik apa yang dilakukan. Yang lain sudah gelar tikar lalu berteriak-teriak untuk jualan. Rasulullah tidak, dia diam. Ada orang datang dia senyumin, dia ramahkan seramah-ramahnya pandangan. Sehingga orang tidak ingin beli barangnya kecuali hanya melihat wajahnya yang ramah. Tuh. Jadi orang datang pengen beli barang itu 5 ribu, 5 ribu. Beliau tidak dia. Kalau tanya ini berapa harganya, beliau menjawab dengan terus terang, sesungguhnya majikanku Khadijah memberikan amanah kepadaku ini harganya sekian dari dia. Soal untungnya terserah panjenengan Denyuk kan tentang gula. <laughs> kan begitu bahasanya ya. Bahasa Arabnya saya nggak ngerti bagaimana ngomongnya. Ustadz Chef bisa. Saya tahunya kalau tanya harga kam. Kam, berapa? Kalau udah ngomong Arab saya udah nggak ngerti itu ngomong apa maksudnya. Hitung itu pakai kalkulator segini boleh nggak? <laughs> Jadi tabiat itu diperhatikan betul sama Maisarah. Subhanallah ini orang yang berbeda. Yang lain mencoba menawarkan barang dengan sekuat-kuatnya suara, beliau hanya duduk tenang. Yang dikatakan ini harganya sekian dari majikanku Khadijah. Tetapi kalau engkau mau memberi untung, silakan untungmu kau berikan kepadaku berapa. Tinggal hitung-hitung saja. Ongkos dari Mekah ke Syam berapa bolak-balik. <laughs> Akhirnya orang senang membeli. Tatkala yang lain masih kebingungan menjual, justru dagang Rasulullah cepat habis. Dan beliau tidak pernah menawarkan barang kecuali barang itu baik. Ya, Bu. Pak, Beliau tidak pernah menawarkan barang kecuali barang itu baik kualitasnya. Kalau ada yang buruk, umpetin sama dia. Kalau sudah ada yang tanya, dia ceritakan. Ini barang ada cacatnya. Kalau engkau berkenan silakan, tapi ini ada cacatnya yang ini. Aku pun sebetulnya nggak suka jualnya. Nah, kalau kita nggak begitu ya, oh bagus ini, bagus. Beliau tidak demikian, dikatakan yang sebenarnya. Tidaklah disebut seorang mukmin kecuali ketika dia berjualan tidak menyebutkan sesuatu yang cacat menjadi baik. Jadi orang-orang mukmin itu mengatakan yang sebenarnya karena nggak boleh berbohong orang mukmin itu. Jadi sifat jujurnya yang subhanallah menjadikan barang dagangannya cepat laku. Hari ini orang mengatakan jujur hari gini masih perlu. Banget Pak. Jujur harta yang paling besar. Jangan tertipu dengan ketidakjujuran yang disangkanya orang gak jujur tuh duitnya banyak bohong bo bohong itu bohong kita lihat hasil akhirnya orang-orang yang gak jujur itu banyaknya harta sebanyak itu pula hukumannya ya bu tingginya pangkat setinggi itu pula penjaranya gara-gara gak jujur jujur harta yang sebenarnya nggak bisa dibeli. Kejujuran mahal, begitulah. Kejujuran itu mahal, nggak bisa dibeli. Satu kebiasaan, kebiasaan Rasulullah adalah ketika bertransaksi jujur, tidak ada yang ditutupi. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah itu senang melayani, senang menggembirakan orang, karena menurut beliau bertransaksi itu bukan aku yang untung, tetapi bagaimana baini wa bainak antara aku dan dia yang untung. Kedua-duanya harus saling untung. Jadi orang yang beli juga harus untung. Bukan yang jual saja, yang beli juga untung. Gitu ya. Yang ketiga yang suk yang disukai Rasulullah SAW adalah ketika bertransaksi tidak bersumpah sembarangan, melebih-lebihkan. Hanya untuk memikat pedag supaya pembeli mau. Dia nggak bersumpah sampai harus sumpah serapah, enggak. Sewajarnya saja. Yang bagus katakan bagus, yang buruk katakan buruk. Hari gini kita ngomong kalau tanya ini barang bagus nggak? Eh busung kiting bagus. Itu sumpah serapahnya keluar. Ya orang Cirebon begitu kan? Busung kiting bagus. Insya Allah. Nggak usah sumpah serapah. Sewajarnya saja tidak perlu melebih-lebihkan. Sewajarnya saja. Karena Allah akan melaknat mereka orang yang bersumpah sembarangan mengatakan yang tidak sebenarnya. Hati-hati itu ya. Bu, Pak, yang dagang nih dengerin. Jangan sampai kita hari ini meneteskan air mata cinta kepada Rasulullah, tapi pulang dari tempat ini dagangnya masih maksiat timbangannya masih ngurangi, tutur katanya masih tidak santun, melayani tidak ikhlas. Jangan, jangan, jangan. Tetesan air mata kita tingkatkan lagi menjadi akidah dan menjadi amal yang betul-betul menjadi bahwa Rasulullah uswatun hasanah nampak dari perilaku kita nanti. Bapak Ibu, yang keempat, Rasulullah SAW begitu pulang Kembali ke Mekah, Maisara menceritakan apa yang dia lihat. Begitu senangnya Khadijah mendengar. Lalu ada niatan pengen. Saat itu Khadijah hanya bisa bergumam dalam hati. Oh sekiranya, oh sekiranya, oh sekiranya. Khadijah, janda kaya, usia 40 tahun. Rasulullah sudah hampir menginjak di usia 25 tahun pada waktu itu. Tetapi hebatnya pada waktu itu, nih dengerin yang wanita. Kadang-kadang nunggu dilamar tuh. Sekarang bilang kalau kekasihmu nggak ngelamar-lamar, bilang kalau selama tiga tahun ke depan nggak ngelamar atau bulan depan nggak ngelamar, aku siap melamar orang lain. Bilang gitu. Khadijah seorang bangsawan kaya raya dia berani meminta pembantunya yang lain. Ya, meminta pembantunya yang lain. Tolong bilangin sama Rasulullah kepada Muhammad bin Abdullah, apakah beliau mau menjadi suamiku? Tuh, Khadijah begitu, Bu. Khadijah begitu. Akhirnya berangkatlah pembantunya ngomong mengutarakan apa yang ingin disampaikan Khadijah untuk beliau. Tetapi santunnya beliau mengatakan sesungguhnya aku tidak mungkin bisa menjawab itu sebelum mendapatkan izin dari pamanku Abu Talib. Karena selama kecil sampai besarnya diasuh dan dipelihara oleh beliau. Subhanallah. Lalu baliklah dia. Pembantunya menceritakan kepada Khadijah, ya, kalau gitu kamu ngomong sama Abu Talib. Ceritakan maksud dan niatku. Maka ketika disampaikan niatnya, Abu Talib merasa lega hati. Mangga saja. Kalau memang sudah begitu harus ditakdirkan jadi jodoh. Nah begitu masuk usia 25 tahun lah pernikahan antara Rasulullah Muhammad saw Alaihi wa alihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah dilangsungkan. Maharnya tahu nggak berapa bu? Maharnya tahu nggak berapa? Tahu? Nggak tahu. Kata Abi Talib mengatakan sesungguhnya telah dinikahkan antara Abdul, antara Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah bin Khuwailid dengan mas kawin ada yang tunai dan yang terhutang kepadaku. Jadi mas kawinnya ada yang ngutang. Dan yang terhutang itu jumlahnya 400 kias. Satu kiasnya kurang lebih 40 dirham. Jadi kurang lebih berapa itu? Ya hitung bedewek lah. <laughs> Susah saya hitungnya. Lalu pihak Khadijah pun berdiri menyambut kehadiran dan dia pun berbicara menyatakan bahwa betapa gembira dan senangnya hari ini. Tidak menyangka Khadijah yang begitu bangsawan mulia kaya raya telah dipinang banyak bangsawan dan hartawan tetapi hatinya tertutup untuk yang lain. Tidak menyangka sekiranya pemuda yang sederhana tidak nampak kemewahan, tidak suka bergelimang dengan segenap kesederhanaannya justru telah menjatuhkan cintanya jadi jatuh cinta tuh begitu, Bu. Khadijah menjatuhkan cintanya. Namanya jatuh cinta. Jangan jatuh talak, jangan jatuh cinta. Menjatuhkan cintanya untuk Muhammad bin Abdullah. Dengan dikatakan bahwa sesungguhnya dengan rasa senang ini maka aku berikan kepada mereka 400 dirham. Eh 400 dinar afwan, 400 dinar. Satu dinarnya sekarang berapa? Hah? Nggak tahu? Nah, pernah pegang dinar belum? Belum. Masya Allah. Real, real beda sama dinar. Dinar, dulu dinar itu beratnya sekitar 2,25 gram. Itu kalau hari ini dihitung dengan harga emas 18 karat atau 22 karat. Harganya sekitar kurang lebih karena harga hari ini dua juta setengah. Ya, berarti dua setengah. Tetapi mahar itu bukan dari beliau. Senangnya orang melihat gembiranya melihat pernikahan itu rela memberikan sesuatu kepada pernikahan itu. Ya. Nah, setelah menikah hubungan keluarga tetap berjalan dan menjalin hubungannya tidak seperti biasa yang dilakukan oleh biasa orang yang biasanya mereka merendahkan istrinya, Rasulullah justru memuliakan. Yang biasanya sering memainkan wanita, justru Rasulullah memuliakan Khadijah, menghormati beliau dengan segenap penghormatan kecintaan. Jadi tidak biasa. Lalu Khadijah pun biasa berbisnis, Rasulullah membantu dengan sewajarnya. Tetapi ada kegemaran Rasulullah saat itu, ada kegemarannya. Ngumpulkan anak-anak yatim Ya datang tuh sama rebahan anak-anak yatim, datang ke Khadijah. Ya Khadijah, ini anak-anak yatim sebagaimana aku dulu juga sengsaranya sama kayak mereka-mereka ini. Aku merasakan bagaimana penderitaan mereka, akhirnya aku dulu juga yatim. Khadijah suka sekali memberikan. Suatu hari Rasulullah pun datang tidak hanya bawa anak yatim, bawa anak yatim sekaligus janda tua. Jadi bukan janda <laughs> biasa, janda tua. Rasulullah pun membawa lagi mereka. Ya Khadijah, berikan sesuatu kepada mereka. Sayyidah Khadijah mengatakannya Rasulullah, apapun yang kau minta, apapun yang kau butuhkan, sesungguhnya diriku saja aku sudah menjadi milikmu. Enak ya? Kalau hari ini ya duitnya sampean, duitnya sampean, duit pula, duit pula. Dicampur-campur bahkan satu cerita dikatakan, ya Rasulullah seandainya ketika aku mati nanti bahkan tulang belulangku masih bisa kau gunakan untuk mujahid, untuk berjuangnya Rasul, jadikanlah itu sebagai alat bantu untuk peperangan. Khadijah begitu sangat mencintai Rasulullah SAW. Ya, Bu. Jadi satu dia sudah sangat jujur dalam dalam bertransaksi suka menyenangkan, memuliakan orang lain, sehingga orang lain membeli barang bukan karena barangnya, tetapi senang sama beliau. Indah sekali tutur katanya. Dan menguntungkan orang lain, menawarkan barang dengan sebenarnya, tidak pernah mengumpat sesuatu, tidak pernah melebih-lebihkan sesuatu. Sehingga jelas saja kalau kemudian dengan tabiat seperti itu dikenallah Khadijah menjadi semakin besar usahanya. Ya Bu. hari ini sepanjang perjalanan kehidupan kita yang Allah sudah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada pada dirimu pada diri Rasulullah untukmu suri tauladan dan contoh yang baik ambil Sekalipun belum tentu semuanya kita bisa lakukan, minimal ambil sedikit saja dan sedikit itu di hari ini subhanallah begitu sangat besarnya. Ya Bu. Kita ambil sedikit saja, jujurnya saja kita ambil itu saja sudah cukup menjadikan hidup kita baik. Apatah lagi semua sunnahnya. Subhanallah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita hari ini berdoa. Dijadikan diri pribadi yang mampu untuk mengikuti apa yang sudah digariskan oleh syariah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biar bagaimanapun, ketika saat-saat dulu Rasulullah ketika ada, di saat semua suka bermaksiat beliau tidak, di saat semua orang suka berjudi beliau tidak, di saat semua orang suka menghutangkan dengan riba, beliau justru melarangnya. Hari ini kata Rasulullah, saya tiada zaman akan datang suatu zaman nanti, akan datang suatu zaman nanti kata Rasulullah, Seseorang tidak akan pernah terbebas sedikit pun bahkan dari debu riba. Ayo. Panci kredit, motor kredit, kulkas kredit, TV kredit. Kalau kreditnya dengan akad yang benar bagus. Salatun fihinal barakah kata Rasulullah. Ada tiga hal yang menjadikan berkah dalam kehidupan al bai' ila ajalin. Jual beli yang dimudahkan cara pembayarannya. Beliau suka itu. Dia kalau lagi transaksi, ditanya berapa harganya ya Rasulullah, ya Muhammad. Harganya seribu misalnya. Tetapi aku baru punya uang 700 rupiah, gimana ini? Akadnya seribu. Aku mudahkan engkau. Ketika engkau masih sanggup, untuk datang ke sini lagi, aku berikan tangguh kepadamu untuk melunasi. Senang sekali memberi tangguh. Kita hari ini pira hargai mas, sewu. 500 dikit peripun ya mong. Beliau tidak al ila ajalin. Jual beli yang dimudahkan transaksi pembeli, pembayarannya. Suka sekali. Wal mukarada dan pinjam meminjam tanpa riba. Itu berkahnya besar sekali. Ya, pinjam meminjam tanpa riba. Yang ketiga, walhal khaltul burri bisair lil bait la lil bai'. Mencampur gandum dengan jawawut untuk di rumah, bukan untuk dijual beli. Jadi berhemat. Tiga hal yang mengandung berkah. Satu, jual beli transaksi yang dimudahkan pembayarannya. Yang kedua, pinjam meminjam tanpa ada campur tangan, riba. Yang ketiga, mencampur gandum dengan jawawut untuk di rumah, bukan untuk jual beli, artinya lebih banyak berhemat. Tiga hal yang menjadikan kita bisa berkah kehidupan. Itu saja diamalkan sudah menjadikan kita pasti baik dalam kehidupan. Ya bu, pak insya Allah. Betapa sulit saya mengatakan kalau menceritakan bagaimana keindahan akhlak beliau. Tak akan pernah cukup kalimat ini berkata. Kalau menduliskan bagaimana besarnya jasa beliau. Tak akan pernah habis tinta untuk diuraikan. Tetapi sedikit sekelumit bagaimana kita melihat perjalanan beliau. Sudah sangat cukup bagi kita untuk meneteskan air mata. Karena cinta kita kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kiranya dengan perjalanan yang sedikit saja ini berkenan. Dan mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang salah. Saya bukan ustad. Jadi begitu diundang, bang pakai udeng-udeng, jadi pakai udeng-udeng begini. <laughs> Ya, biasanya pakai jas kemana-mana berbisnis, kemana-mana usaha. Hari ini saya tampil beda. Ya sudah nggak apa-apa. Demi Rasulullah. Nah, indah ya. Demi siapa bu? Demi Rasulullah. Kalau begitu setiap perbuatan baik katakan ini demi Rasulullah. Saya mau menggunakan syariat demi Rasulullah. Untukmu ya Rasul. Untukmu ya Rasul. Untukmu ya Rasul. Ya bu. Aku lukali hadha. Astagfirullah. Innahu wal ghafurur rahim. Semoga dengan sekelumit ini ada manfaatnya. Kalau yang bagus ambil, kalau yang jelek balikin ke saya. <laughs> Hadza wallahu yar'ana wa yafazna. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Nabi Muhammad. Terima kasih Bang Hak sudah memotivasi kisah, memotivasi kita untuk berbuat dan tentu untuk meniru bagaimana ahlak Rasulullah ketika berusaha, ketika berdagang, ya jangan curang katanya ya. Subhanallah. Mudah-mudahan uh, dapat memberikan kita agar kita lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum acara kami lanjutkan, ada informasi bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri mau dipondokkan ke Pondok Pesantren Al-Bahjah 2, silakan pendaftarannya sudah dibuka. Silakan daftarkan langsung ke Pondok Pesantren Al-Bajah 2 mulai saat ini sudah dibuka dan tersedia ada RA dan juga ada MDA Maflaul Huda. Silakan langsung ke panitia. Dan sekali lagi cintailah Rasulullah bahagiakanlah Rasulullah dengan membuang sampah pada tempatnya. Ayo. <laughs> ya. Jadi sampah-sampahnya tolong Ibu tempat sampah itu sekelilingnya sudah disebar semua. Yang plastik berwarna hitam itu ya adalah tempat sampah. Tolong dibantu. Nanti tempatkan semua sampah-sampahnya di tempat yang telah kami sediakan. Dan kami eh, atas nama Pondok Pesantren Al-Bajah 2 mohon doa restu. Mohon doa restu. Tadi kami lihat masih banyak jamaah yang tidak muat di tempat ini. Di jalanan masih penuh, masih mengalir dan tempatnya tidak menampung. Mohon didoakan agar tahun depan kita bisa perluasan lahan. Amin. Ya, kanan kiri depan ini masih luas sekali pesawahan. Minta didoakan agar tahun depan bisa lebih luas kembali. Amin. Baik, dan ikuti terus eh, pengajian guru kita, pengajian rutin setiap eh, Sabtu dan Ahad pagi, tempatnya di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja di Sendang Sumber Cirebon yaitu tiap waktu jam 6.30 eh, sampai dengan pukul 8. Ya, ada tafsir dan pembacaan kitab Riyadu Solihin dan tadi sore ya. Dan silakan juga di hari Seninnya hadir di Masjid Raya al taqwa alun-alun Kota Cirebon yaitu setiap pukul 8. Dan juga hadiri pula pengajian rutin di setiap Sabtu malam atau malam minggu ya. Tempatnya di Masjid Raya Pleret, Buru Pleret, Al-Mustaqim. Silakan bisa hadiri, sama waktunya juga pukul 8. Baik, dan juga Riyad menyapa dulu teman-teman Riyad, eh, sahabat-sahabat Riyad, pendengar-pendengar radioku 92,9 FM Cirebon, di seluruh penjuru Nusantara yang sudah merelay acara ini. Ya ada Radio Samara 96,2 FM Tulungagung dan juga ada radioku 148 FM Kuningan, ada Radio Ajam 103,5 FM Kadimun Kepulauan Rio dan juga ada sahabat Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, ada Radio Madinatul Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan juga ada Radio MBS 107,7 FM Gresik dan 107,9 FM Blitar. Juga ada Radio Wadi Sukabumi dan Sumedang. Juga ada Radio Streaming Alif Lampung dan Radio Panua 103,8 FM. Pa Pohuwoto Gorontalo. Juga ada Radio Q Bandung. Terima kasih sudah merilai acara ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari acara ini. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan simak yaitu pembacaan doa maulid yang akan disampaikan oleh guru kita semua bu Yahya. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Badru alaina min saniyatil wada wajabah شكر على صلوا على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد Mari kita membaca doa maulid yang mungkin di sela-sela doa akan coba kami syarai dan terjemahkan agar semakin khusyuk di dalam kita membaca doa doa maulid tibai dan doa maulid tibai dibaca di luar pembacaan maulid karena isinya luar biasa indah yang kita butuhkan ada di dalam doa itu baca bukan hanya di saat kita membaca maulid lalu membaca doa maulid tibai di waktu-waktu yang lain pun kita boleh membacanya dan juga kami ingatkan Nabi pernah menyebutkan orang pelit itu adalah di saat disebutkan nama Nabi Muhammad tapi tidak ada keinginan untuk mengucapkan salawat kepada beliau. Maka di saat disebut nama beliau hendaknya kita serempak untuk menyambut agar kita tidak disebut sebagai orang pelit. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu kurang bapak-bapak kurang keras. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, sebelum doa ada beberapa pengumuman bahwa program Al-Bahjah terus berkembang dan kami yakin semua pasti karunia dari Allah akan tapi sebabnya adalah pejuang-pejuang yang ada di tempat ini. Apakah yang berjuang dengan tenaganya atau yang berjuang dengan hartanya atau panjatan doa di tengah malam. Maka ayo terus ditingkatkan. Dan ditingkatkan dan ditingkatkan untuk perjuangan. Kalau mau berjuang jangan tanggung-tanggung. Semakin besar perjuangan kita semakin tinggi pangkat kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Allah. Dan saat ini Al-Bahjah 2 dan insya Allah April depan ada maulid besar di Al-Bahjah 3. Dan sekaligus kami informasikan kabar gembira agar senang. Lokasi lahan di sini harus segera tambah, biarpun kita di tempat lain juga sudah mendapatkan lahan baru. Yang masa depan Al-Bahjah besar. Makanya saat ini kita akan masih menyekolahkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Baru kemarin sore ada tanda tangan penyerahan tanah untuk Al-Bahjah seluas 10 hektar Di tempat sana, di kabupaten tetangga dari kabupaten Tulung, dari kabupaten Cirebon. Itu tanah baru yang insya Allah nanti akan digunakan untuk pendidikan sekaligus untuk lahan pertanian untuk menopang untuk untuk berjuang lagi, untuk mengembangkan Al-Bahjah lagi. Dan juga berita juga dua hari yang lalu Al-Bahjah punya radio besar terbaru yang insya Allah minggu depan sudah on suaranya radioku di Batam 104,7 FM dan nanti suaranya akan sampai ke Singapura dan itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang sudah diberi oleh Allah kecukupan, memiliki sebuah stasiun radio yang biasanya digodakan untuk joget rock dan segala macam. Akhirnya waktu itu bertemu dan kami tanyakan, masih punya usaha yang lain? Masih punya. Kalau seandainya radio tidak menghasilkan untung gimana? Saya masih bisa hidup. Ya sudah, digunakan untuk hijrah dakwah kepada Allah dan sudah ada kesepakatan insyaallah akan kita create tim untuk merubah radio ku yang ada di Batam. Dan ini adalah berkat doa. Ibu selalu berdoanya macam-macam. Semoga dakwah berkembang dekat Nabi Muhammad. Maka dari itu, semakin terus dan teruslah berdoa dan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita pejuang-pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu dan ini insyaallah akan berkembang, santri akan ditambah. Kalau kepadatan santri memang pondok harus selalu kurang tempat. Itu pondok rumusnya. Kalau namanya pondok nggak ada yang cukup tempatnya, selalu kurang, selalu kurang. Kalau kebanyakan tempat jadi bingung kiainya nanti. Hah? Jadi insya Allah ini lahan beberapa waktu yang lalu sudah ada perluasan tanah sampai di sana ini dan insya Allah akan ditambah lagi dan ditambah lagi. Tinggal kita minta kenceng pembangunan di tempat ini karena insya Allah untuk pendidikan akan lebih kita konsentrasikan di Al-Bahjah. Sebab Al-Bahjah Al, Al-Bahjah 1 itu sudah banyak kesibukan, banyak tamu, anak belajar di sana kurang maksimal, sehingga nanti akan kita besarkan di Al-Bahjah 2, pendidikan kelas 1, 2, 3, sampai kelas 4. Nanti setelah itu bisa diajak berdakwah setelah itu. Jadi minta dukungan dan minta doa, dukungan dengan apapun yang Bapak Ibu bisa berikan. Berikan, ketahuilah pertemuannya nanti bukan sanjungan di dunia, akan nanti di akan nanti, nanti di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kita akan baca doa doa dibai. Masya Allah doa sangat indah. Dengan khusuk kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan makna di dalam hati masing-masing bahwa Imam Ad-Dibai adalah termasuk daripada salah satu dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan dan keutamaan selalu dengan sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ad-Dibai adalah termasuk daripada cucu Rasulullah dan tidak mengherankan jika sesuatu itu tumbuh di tempatnya, tumbuh dari sumbernya. Imam Ad-Dibai dari ahli bait Nabi, maka tidak heran jika beliau adalah pelopor pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab ini Tiba ini termasuk golongan kitab yang paling lama yang dikemas dalam bentuk sejarah ringkas indah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al Habib Ahmad bin Hasan Al Abtas mengatakan bahwa kitab Maulid yang paling berkah adalah kitab Ad-Dibai. <laughs> Karena kitab Maulid-maulid setelahnya adalah meniru daripada manhajnya Imam Ad-Dibai. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan bismillah. Alhamdulillah, alamin Segala puji bagi Allah Dan sungguh segala puji hanya milik Allah Kebaikan-kebaikan semuanya kembali kepada Allah Harta yang dilimpahkan kepada kita karunia Allah, kecerdasan dari Allah, anak dari Allah, kesenangan dari Allah. Semua segala puji, segala kebaikan adalah milik Allah dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ahli wa sahbi ajmain. Kemudian sang Imam Adi Imam Adibai mengucapkan selawat Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. kemudian juga bersalawat kepada sahabat dan bersalawat kepada keluarga Nabi SAW. Jangan dipisah antara salawat kepada sahabat dan ahli bait Nabi Muhammad. Sebab dua-duanya dikatakan oleh Rasulullah asad. Likulli syai'in asas. Segala sesuatu ada asasnya, ada pondasinya. Wa asasul Islam ya hubbu ahli baiti wa hubbu ashabi. Dan asas Islam adalah cinta kepada ahli baitku dan cinta kepada sahabatku. Maka dalam bersalawat jangan sampai kurang. Baca salawat untuk Rasulullah, kemudian ahli bait Nabi Muhammad dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ad-Dibai memulai ja'alanallahu ayyakum mimman yastaujibu syafa'atah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah adalah kemudahan di saat kita susah di padang masyar kemudahan di saat kita nanti bingung di hari kiamat itu syafaat Nabi atau pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapapun yang mendapatkan syafaat Nabi akan selamat dari malapetaka di akhirat ia akan selamat di padang mahsyar dia akan selamat di siratal mustaqim dan dia akan masuk surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yarju rahmatahu wa ra'fatah semoga kita ini termasuk hamba-hamba yang selalu menghambatkan rahmat mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah dan semoga Allah memberikan kepada kita kasih sayang yang sesungguhnya sehingga kita bisa berkasih sayang dengan anak-anak kita dengan keluarga kita sehingga tidak ada rebut waris di rumah kita tidak ada anak membentak bapak dan ibu tidak ada bapak ibu salah didik kepada anak tidak ada bermusuhan dengan tetangga dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah Allahumma bihurmati hadan nabiyil karim ya Allah demi kemuliaan nabi yang mulia ini kita kita bertawasul, memohon kepada Allah dengan membawa Nabi mulia. Ya Allah, demi kemuliaan Nabi yang mulia, wa alihi dan keluarganya yang telah kau sucikan, wa ashabihi dan para sahabatnya yang telah kau muliakan as-salikina yang beliau-beliau para sahabat dan ahli bait yang menempuh ala manhajil qawim kepada manhajnya menempuh cara cara hidup cara beribadah cara ber, cara beramal caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ij'alna maka jadikanlah kami Allah min khayari ummatihi sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad banyak akan tapi di antara umat-umat punya martabat-martabat yang berbeda ada sekadar umat. Kalaupun masuk surga akan melihat Nabi tapi dari jauh dan jauh. Akan tapi semoga kita tergolong umat yang sangat dekat dengan Nabi, bisa bersanding dengan Nabi, melihat Nabi di surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al usturna bidaili hurmati. Ya Allah, kami punya banyak dosa ya Allah. Setiap saat langkah kami menuju dosa, mata kami melihat yang haram, telinga kami dengar yang haram, ucapan kami kadang tidak kami kontrol itu semua haram ya Allah. Maka kami mohon itu itu aib kami tutuplah ya Allah di akhirat nanti dan jangan kau tuntut lagi dan tutuplah di dunia ampuni kami ya Allah wahsyurna ghadan fi zumratihi dan kami mohon ya Allah kelak di padang mahsyar yang sangat mengerikan di saat orang pada kebingungan di saat kedahsyatan mahsyar menjadikan mereka para orang-orang yang di mahsyar pada memohon dan pada berkata ya Allah tuntaskan kami dari urusan padang mahsyar biarpun harus ke neraka begitu mengerikannya padang mahsyar sampai orang ngomong begitu Ya Allah lepaskan kami dari hisi, dari dari kepedihan, menakutkannya mahsyar. Biarpun kami masuk neraka. Sangking takutnya di padang mahsyar, sampai orang ngomong, biarpun masuk neraka enggak apa-apa ya Allah. Itu orang yang tidak ada iman. Akan tapi pecinta Nabi Muhammad akan berkata, Wahsyurna hudan fi zumrati. Ya Allah, kelak kumpulkan kami. Giring kami kelak di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Alangkah indahnya jika kita bersama, bersama rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama payung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wasallam bersama rombongan Nabi Muhammad yang dikatakan menempuh perjalanan mahsyar yang 500 ribu tahun bagi pecinta Nabi Muhammad hanya dirasakan seperti antara duhur dengan asar begitu cepatnya hingga segera masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wastamil ya Allah Gunakan lidah kami ini ya Allah. Alsitana alsitnatana. Gunakanlah ya Allah, jadikanlah, pergunakan lidah kami ini ya Allah fi matahihi wa nusratihi untuk menyanjung kekasihmu Nabi Muhammad ya. Bukan untuk mengucapkan kalimat kotor. Kami ingin ya Allah, Engkau mudahkan lidah kami untuk selalu menyebut kekasihmu Nabi Muhammad, menyanjung kekasihmu Nabi Muhammad, wa nusratihi dan untuk membela kekasihmu Nabi Muhammad. Wahyina dan kami mohon ya Allah, saat ini kami hidup, tapi kami tidak ingin sekedar hidup, tapi kami ingin ahyina hidup hidupkan kami ya Allah mutamassiki nabi sunnatihi berpegang dengan sunnahmu dalam kehidupan kami di rumah tangga kami di pasar kami di kebun kami di jalan kami kami ingin berpegang dengan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad dan sungguh siapapun ya Allah dari hambamu jika kau telah tapakkan kaki mereka di jalan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad mereka tidak akan tergelincir dan tidak akan terpleset maka kami mohon ya Allah tapakkan kaki kami di tempat telapak kaki tempat ya di, di, di jalan kekasihmu Nabi Muhammad ta'atihi dan jadikanlah kami hamba yang taat kepada perintah dan apa yang dibawa eh, oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Wa amitna ya Allah. Kami bakal mati dan kami tidak tahu. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin minggu depan. Tapi kami tetap mohon panjang umur ya Allah. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Akan tapi ya Allah kami sadar. Sepanjang apapun umur kami. Kami akan menemui kematian ya Allah. Maka amitna ya Allah matikanlah kami. Ala ya Allah. Dalam keadaan kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Bukan cinta dunia dunia kami, bukan cinta harta kami, bukan cinta kendaraan kami, bukan cinta rumah kami. Kami ingin saat kau cabut nyawa kami, dalam keadaan kami saat itu melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami rindu bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Amitna ala hubbi. Dalam keadaan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Wa jamaati. Masih dalam kelompok akidah, kelompok-kelompok kekasihmu Nabi Muhammad. Akidah ahli sunnati wal jamaati. Allahumma ya Allah, adkhilna masukkanlah kami. Ma'ahu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Al-jannata surga. Ya Allah bukan sekedar surga ya Allah. Kalau surga kami tidak bisa melihat kasihmu Nabi Muhammad. Kami takut kecewa. Surgamu tidak ada yang mengecewakan. Akan tapi ya Allah. Kekecewaan yang maknanya kerinduan kami yang tidak terbayarkan. Kami ingin saat itu nanti di surga. Kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad di surgamu setiap saat melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Fa innahu awwalu man yadkhuluha. Sungguh kekasihmu Nabi Muhammad hamba pertama yang masuk surgamu. Wa anzilna ma'ahu fi kusuriha dan turunkan kami, tempatkan kami kelak di istana kekasihmu Nabi Muhammad. Fa innahu awwalu man yanziluha. Sebab kekasihmu Nabi Muhammad adalah yang pertama kali memasuki istana, istana si surga. Warhamna ya Allah. Kami mohon berikan kasih sayangmu kepada kami. Yauma yashfa'u lil khalaiq rahmatika fatarhamuna. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada kami di saat di saat kekasihmu Nabi Muhammad memberikan syafaat pertolongan kepada makhluk-makhluk di padang mahsyar, kepada semua makhluk syafaat ulama dan ya Allah jadikanlah kami tergolong orang yang mendapatkannya. Allahumma ya Allah, urzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, ya Allah, tidak ya Allah, ya Allah mudahkan kami untuk kunjung kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kunjung kekasihmu Nabi Muhammad di Madinah agar kami bisa mengucapkan mengucapkan salam dari dekat ya Allah agar kami bisa mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah di depan kubur kekasihmu Nabi Muhammad maka kami mohon ya Allah mudahkan kami untuk ziarah setiap tahun wala taj'alna minal ghafilina anka wal anhu an qadri sana ya Allah jangan sampai kami lalai dan lupa kepadamu ya Allah dan jangan sampai kami lupa dan lalai kepada kekasihmu Nabi Muhammad biarpun hanya sesaat kami tidak ingin lalai kami ingin selalu ingat ya Allah pertemuan yang kami adakan saat ini untuk belajar ingat ya Allah sungguh dan sungguh tidak pantas kalau kami mengingat kekasihmu Nabi Muhammad setahun sekali. Kami ingin setiap saat, setiap detik ingat kekasihmu Nabi Muhammad. Wala Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima taubati dunubahu ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Setiap saat kami melakukan kesalahan, maka kami mohon ya Allah, jangan sampai ya Allah di tempat ini kau tinggalkan, jangan sampai ya Allah kau jadikan satu orang di tempat ini ya ya Allah yang kau tinggalkan dengan dosa-dosanya. Kami ingin semua yang ada di tempat ini kau ampuni ya Allah. Tanpa tersisa ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Dan sungguh engkau maha tahu tentang dosa kami ya Allah. Dosa kami sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Dan sungguh ya Allah, kalau kami menghadapmu dengan dosa kami, kami malu ya Allah. Tapi setelah kami tahu, engkau maha pengampun, maka kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami. Wasatar tabi ridaim nakhfirati uyubah. Dan tutuplah aib kami, dosa kami dengan pengampunanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, innahu kana ma'ana fisanatil madhiyati. Ya Allah, ada di antara kami yang pada tahun lalu hadir bersama kami. Bisa berkumpul di tempat ini untuk menyanjung bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Menyanjung kekasihmu Nabi Muhammad. Muhammad. Akan tapi saat ini sudah kau ambil ya Allah. Kembali kepadamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah. Jika mereka-mereka itu ya Allah. Mereka-mereka yang sudah kembali kepadamu. Ikhwanum nan'ahumul qadu anil wusuli ila mitriha. Ya Allah saudara-saudara kami. Yang saat ini sudah tidak bisa datang ke tempat ini. Atau karena telah kau ambil. Atau karena kesibukan di tempat lain. Maka kami mohon ya Allah. Fala tahrimhu min thawabiha saati wa fadliha. Ya Allah jangan sampai mereka terhalang. Dari keutamaan pahala yang ada tempat ini. Maka ya Allah. Sampaikan pahala yang kau berikan kepada semua yang hadir di tempat ini. Kepada orang-orang yang telah mendahului kami. Dan kepada orang yang tidak hadir di tempat ini, Ya Allah. Ya Allah, eh, Ya Allah, Allah marhamna idha sirna min ashabil kubur. Ya Allah, alam barzah. Kubur, Ya Allah. Mengerikan, Ya Allah. Tidak ada teman di situ kecuali amal baik kami. Maka kami mohon ya Allah, berikan kasih sayangmu ya Allah. Idza sirna min ashabil kubur jika kami telah menjadi ahli kubur. Kalau kami mati berikan kasih sayangmu. Sungguh kasih sayangmu menyelesaikan permasalahan kami di alam barzah. Kami tidak akan rasa gentar dan takut ya Allah karena kasih sayangmu ya Allah. Allah maj'alna li ala ikadha Allah Allah wa wafikna ya Allah amalin solihin ya mama ala mamarid duhur. Ya Allah berikan kepada kami taufik, kemudahan ya Allah untuk beramal baik sepanjang masa ya Allah. Orang tidak bisa berbuat baik kecuali Kau pilih ya Allah. Siapapun seorang hamba yang punya kesehatan, yang punya harta, punya kesempatan tidak akan mampu menundukkan kepalanya untuk sujud biarpun sekali jika engkau tidak menghendaki. Tidak ada satu orang bisa berselawat sekalipun jika engkau tidak menghendaki. Tidak ada orang bisa berinfak satu rupiah pun ke tempat ini jika engkau tidak menghendaki. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah mudahkanlah kami untuk berbuat baik ya Allah sepanjang masa dengan apapun yang kau berikan kepada kami, dengan harta kami, dengan pangkat kami, dengan tenaga kami, dengan pikiran kami, dengan apapun yang kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang mudah beramal soleh dengan apa yang kau berikan kepada kami sepanjang masa. Allahumma ja'alna li alaika syakirin. Ya Allah jadikanlah kami hamba yang selalu sadar akan nikmat-nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat kesehatan ya Allah. Nikmat anak-anak ya Allah. Nikmat keluarga ya Allah, nikmat harta dan Allah kebanyakannya, nikmat yang Kau berikan kepada kami. Tapi kami sering lupa ya Allah, kami sering tidak mengingat maka kami pun tidak banyak bersyukur. Maka detik ini saat ini ya Allah, ingatkan kami akan nikmatmu, berikan kesadaran kami akan nikmatmu yang amat banyak ya Allah dan mudahkanlah kami untuk mensyukurinya. Wali na'maika syakirin, untuk kami bisa bersyukur ya Allah. Wa Nabi bi ta'atika masyghulin. Ya Allah, hidupkan kami, hidupkan kami dengan kesibukan untuk beribadah kepadamu, untuk taat kepadamu. Apapun yang kami lakukan, jadikan nilainya ketaatan, Ya Allah. Yang berjualan di pasar untuk mencari nafkah, Ya Allah mudahkan mereka untuk jujur dalam berjual beli. Benar dalam berjual beli sehingga apapun yang mereka lakukan di pasar punya nilai ibadah. Yang pergi ke sawah punya nilai ibadah. Untuk berikan nafkah anak istrinya. Ya Allah, jadikanlah semua perilaku kami ini adalah nilai ibadah, Ya Allah. Wa idha tawaffaitana fatawaffana ghairu maftunin. Ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, jangan sampai sampai kami terfitnah dengan sakaratul maut lalu kami meninggalkan keimanan ya Allah kami ingin saat kau cabut nyawa kami tidak bisa terfitnah oleh apapun ya Allah fitnah saat kau cabut nyawa kami fitnah di kubur kami takut itu ya Allah maka jauhkan kami dari fitnah sakaratul maut dan kau jauhkan kami dari fitnah di alam barzah sehingga kami sakaratul maut dengan dengan keimanan kerinduan kepadamu kerinduan kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan di alam barzah kami pun mendapatkan kemuliaan bersama kekasihmu Nabi Muhammad wala makhdulin jangan sampai kami mati terhina kenakan dengan su'ul khatimah ya Allah. Jangan sampai kami mati dalam kehinaan su'ul khatimah ya Allah. Wakhtim lana bi khairin ajmain. Berikan kepada kami khatimah yang baik ya Allah. Husnul khatimah. Semua dari kami ya Allah. Kami akan mati. Kami mohon ya Allah saat kau cabut nyawa kami. Jadikan kami ahli husnul khatimah. Allah makfina syarrad zalimin. Ya Allah jika ada orang yang berbuat zalim kepada kami ya Allah. Jangan sampai kezalimannya nyampe kepada kami. Dan kami mohon hentikan kezaliman mereka. Dan ampuni mereka ya Allah. Jangan sampai orang-orang yang berbuat zalim kepada kami sengsara ya Allah. Ya Allah bersihkan hati kami dari dendam kepada mereka. Wallah Allahumma ya Allah waj'alna min fitnati hadid dunya salimin. Ya Allah selamatkan kami dari fitnah dunia ini ya Allah. Fitnah dunia dari istri fitnah, anak fitnah, harta fitnah. Maka selamatkan kami dari fitnah-fitnah itu semua. Maka kami mohon jadikan istri kami sebab masuk surgamu. Para suami-suami menjadikan sebab masuk surga istri-istri mereka. Anak-anak kami bukan fitnah untuk kami. Tapi anak yang menjadikan sebab kami masuk surga. Harta jangan menjadi fitnah untuk kami. Kami ingin harta kami menjadi harta yang menyelamatkan kami hingga kami masuk surgamu ya Allah. Allah maj'al hadzal rasulal karim lana syafi'an ya Allah. Kelak di padang mahsyar mengerikan, di alam barzah sebelumnya juga mengerikan. Siratal mustaqim mengerikan. Kami ingin ya Allah, jadikanlah kekasihmu Nabi Muhammad yang memberikan pertolongan kami di saat kami di alam barzah, di saat kami di padang mahsyar, di saat kami di siratal mustaqim. Warzuq nabi yaumal qiyamati maqaman rafi'a. Ya Allah, jadikanlah ya Allah, berikan kepada kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Makam yang tinggi, pangkat yang tinggi kelak di, di hari kiamat. Di surgamu ya Allah. Allah maskina min hawdi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarbatan hani'atan lanat ma'u ba'daha abadan. Ya Allah kelak di padang mahsyar. Ada yang namanya telaga kautsar ya Allah. Jadikan kami ya Allah. Berikan kepada kami minum dari telaga kautsar. Dengan tangan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah jadikan kekasihmu Nabi Muhammad. Yang akan membonceng kami. Membawa kami ke telaga kautsar. Lalu memberikan kami air minum dari telaga kautsar. Hingga siapapun yang akan meminum telaga Khotar dengan tangan kekasihmu Nabi Muhammad, ia tidak akan haus selama-lamanya hingga masuk surga ya Allah. Waksurna tahtari wa dan Ya Allah, gingring kami di padang masar bersama bendera kekasihmu Nabi Muhammad yang berjalan seperti kilat menuju surgamu ya Allah. Allahumma firlana ya Allah. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Bihi berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan ampuni juga orang tua kami ya Allah. Yang telah sibuk merawat kami masa kecil kami. Orang tua kami ya Allah. Yang saat ini sudah mulai sepuh ya Allah. Jalannya mulai membungkuk tertatih-tatih. Kulit keriput pandangan mulai kabur. Lebar rambutnya pun mulai memutih. Kadang kami masih mengangkat suara kepada mereka. Ampuni kami dan ampuni orang tua kami. Angkat derajat derajat mereka dan jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami dan jadikan anak-anak kami kelak anak-anak yang bisa berbakti kepada kami dan jadikan kami dan orang tua kami kami dan anak-anak kami menjadi ahli surgamu ya Allah wali ummahatina dan ibunda-ibunda kami semua ampuni mereka dan berikan kasih sayang kepada mereka wali masyaikhina dan guru-guru kami yang telah membimbing kami untuk kenal kepadamu membimbing kami kenal kepada kekasihmu Nabi Muhammad wali muamlin muallimina dan para ustaz-ustaz kami yang telah menuntun kami agar berakhlak mulia berikan pengampunanmu kepada mereka wa dawil hukuki alaina dan siapapun yang punya urusan dengan kami, pembantu kami, yang bekerja dengan kami, teman-teman kami yang kami punya hak kepada mereka, maka kami mohon berikan kepada mereka semua pengampunan. Waliman ajrahadal khaira fi hadis dan berikan pengampunanmu dan kemuliaanmu kepada semua yang berjuang untuk terlaksananya acara ini ya Allah. Semua yang berjuang untuk terlaksana acara mulia ini ya Allah, baik yang berjuang dengan hartanya atau tenaganya atau pikirannya atau dengan panjatan doa, ya Allah berikan kepada kepada mereka pengampunanmu dan segala kebaikan. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman. Wal muslimin dan semua orang Islam ya Allah. Alahya minhumul amwat. Yang masih hidup saat ini. Ataupun yang telah meninggal dunia dari kakek moyang kami ya Allah. Saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami. Innaka ya Allah sungguh engkau. Mujibud da'awat. Akan mengkabul permohonan. Semua permohonan akan kau kabul. Seperti yang kau janjikan. Udni astajib lakum. Udni astajib lakum. Ya Allah jadikanlah ini permohonan yang sesungguhnya. Sehingga tidak akan menoi jawaban darimu yang sesungguhnya. Jangan sampai permohonan kami ini main-main dari kami. Sehingga tidak menuai pengkabulan darimu. Ya Allah jadikanlah permohonan kami ini sesungguhnya dari kami hamba yang lemah. Yang memohon kepadamu untuk menuai, menuai janjimu. Engkau akan mengkabul doa kami. Maka kabulkan doa kami ya Allah. Dan ya Allah hajat kami banyak ya Allah. Hajat kami di rumah kami ya Allah. urusan keluarga kami, anak-anak kami, urusan rizki, ada yang sakit, ada yang sempit rizkinya, ada yang punya hutang, ada punya masalah dengan keluarganya. Itu semua hajat kami maka kami ya Allah, kabulkan hajat kami wa ya, ya, ya hajat kami ya Allah ya Allah. Qadiyal hajat wahai zat yang bisa menyelesaikan urusan kami. Wa ghafirud dunub, wahai zat yang Maha Pengampun. Ampunilah kami wa dari segala dosa kami, wal hati dan segala kesalahan kami. Ya arhamar rahimin, di bumi ini banyak hamba-hambamu yang penuh kasih dan engkaulah yang yang maha kasih. Di bumi ini banyak hambamu yang maha kasih. Dan engkau lah yang maha kasih. Wahai zat yang maha kasih. Berikan kepada hamba-hambamu yang penuh kasih ini kasih sayangmu. Dan jadikanlah kami mereka. Wahai zat yang maha kasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.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 oleh Habib Nobel Al-Atos dan juga akan disampaikan doanya oleh Habib Ali Al-Hinduan. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan Riyad harus permisi dari pendengar radioku dan pendengar radio di mana saja berada di penjuru Nusantara dan juga radioku streaming. Kami mohon maaf dan ini adalah eh, pengajian ataupun kebiar maulid dari Al-Wajah 2 akhirnya Riyad harus undur diri uh, di ruang dengar pemirsa dan pendengar radioku kita tutup dengan doa khafatul masjid subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tahlil bareng ibu Bu. Bu. Ini mau baca tahlil nih, Bu. Persiapan jadi penghuni barzah kata Buya. Kita doakan mudah-mudahan yang ngikutin acara dari pertama sampai akhir pembacaan tahlil mudah-mudahan kalau meninggal meninggalnya husnul khotimah. Amin. Dan juga insya Allah bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي أفضل ذكري فلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باكي ومعبود لا إله الله حي دائم لا يموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا La سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه قال حبيبنا مشفى صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله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 حسد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين امين امين امين يا رب ولي الاخرين والصلاه والسلام على محمد فيك ولك الحين في المعلن على الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد أمين حتى أمين ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوسل تقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله ما سبحنا الله بحمده ما صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي لحضرة حبيبنا وشفينا وقرة عيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه آبائه وإخوانه من أنبيائه المرسلين صلاة الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى روح أهل كل وصحابة القرابة والتابعين وتابعين التابعين لهم بأحسن إلى يوم الدين ثم إلى روح أربعة أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين علماء العامين الفقهاء الحديث القراء الفاسد والسارات الصفين المحقق وأولياء كون أجمعين ثم إلى روح من سمعها نها بسبب طلال الجمهور إلى روح سلطان أولياء شهر القرى الجيلين ونفق مقدم محمد بن علي بعلوي وأوصلهم فورم تسبين إليهم إليهم ثم إلى روح مقدم ثاني لحبيب عبد الرحمن الصقاف وإلى روح الحبيب وإلى روح الشيخ الشيخ عمر محضر والى روح ابو بكر اخي عقيل بن سالم والى روح ابي احمد معصر الطاس والى روح ابي حبيب علي بن محمد الحبشي وإلى روح صاحب الراتب حبي عبد الله بن أبي الحداد وإلى روح الشيخ العبد عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح العبد أبو بكر بن محمد السقاف وإلى روح عبد عبد القادر السقاف وإلى روح جميع وإلى روح أبي حسن بن عبد الله الشاطري وإلى جميع الحبايب مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وخصوصا جميع أهل الزمان وأهل المعالي الباقي وأوصول المريد إلى الجميع وخصوصا لمربي أرواحنا وأجسادنا أبويا الحبيب حسن محمد باهرون الحبيب قاسم محمد باهرون الحبيب مصطفى بن أحمد باهرون وإلى روح السيد محمد بن نعيم الملك ولا روح الحبيب ولا جلس ولا يسل شاكر ولا يسل ناصحين ولا جميع مشايخنا ومشايخكم ومدينة محمدكم وحسن الله وسلطان سلطان وأولياء سلطان عبد الرحمن بن القدري ووصولهم قريب السبيل إليهم أجمعين اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ورزقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحم وعافهم واعف عنهم واغسل قبورهم وانزل الرحمة إلى قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وتجعل قبورهم حفرة من آمين. حفر النيران واقرم نزولهم ووسع مدخلهم ونقهم من آمين يا رب. الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وأم- واغسلهم بما الثلج والبرد وأبدلهم خيرا من أهله ودارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجه ونقيه ونجهم من فتنة من فتنة القبر وفتنة المسيح لجل فتنة الممات وفتنة العالم من القيام يا الله يا الله يا أرحم الراحمين والقهم من الشقاوة إلى السعادة من النار الجنة من العذاب إلى الرحمة من الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإسلام والخوف إلى الأمان من الفقر إلى الغنى من الذل إلى العز من الهانة إلى الكرامة من الضيق إلى السعادة من الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر من الإدبار إلى الأقبل من السخط إلى السحر من السخط إلى الرضا ومن الغفلة عن الباري المفصل للدهار من الخضر لتوفيق من البناء على والسلم الجور العدل ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وامتنا وامتكم وأموات المسلمين عامة وخصوصا لمن لا زائر له ولا ذاكر له من الجميع بالرحمة رضوان وأسكننا وإياه فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سلعت وإذا استعينا أعان اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان وعلى الإيمان واستقبل توفنا وأنت راض على لا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا أن ننتهي آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضل ولا مغير ولا مبدل أنت حسبنا ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة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 Ya, kita doa makan bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Apa udah yang selesai? Ya gitu. <laughs> Rabbi bil Mustafa Balik Ya Panitia air minum